Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan surat Al-Bayyinah, "Lam yakun alladziina kafaru min ahli al kitab wal musyrikiin munfakkin hatta al bayyinah." Senantiasa orang-orang kafir itu dari ahli kitab. Ya, ai al yahud wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin dan orang-orang musyrikin min sa'iri asnafil umam dari seluruh umat munfakin ya senantiasa terus menerus ya di atas kekufuran mereka ila yazaluna fi ghajihim wa dhalalihim la yaziduhum mururul awqati illa kufra artinya mereka selalu di atas e, kesesatan mereka ya berlalunya waktu itu tidak menambah kecuali kekufuran saja hatta ta'tiyahumul bayyinah sampai datang kepada mereka al-bayyinah itu keterangan al wadhiha yang jelas wal burhanus safi' dan bukti-bukti yang nyata summa fassara tilkal bayyinah kemudian Allah menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan itu. Itu firman-Nya Rasulun minallah. Rasul dari Allah. Ay arsalahu arsalahu Allah yang Allah utus dia. Yaitu nasa ilal haq yang menyeru kepada kebenaran. Wa anzala alaihi kitaban yatluh. Ya Allah turunkan kepadanya kitab yang ia baca. Yu'alliman nasal hikmah. Agar ia mengajarkan kepada manusia al-hikmah. Itu ilmu. Wa dan mensucikan mereka. Wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Dan agar ya Rasul itu mengeluarkan mereka dari kegelapan dari ke kepada cahaya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Yatlu suhufan mutahharah." yang membacakan ya suhuf ya mutahharah yang disucikan. Ay mahfudah min qar qurbani syayatin. Artinya terjaga dari didekati oleh syaitan. La yamassuha illa mutahharun Tidak ada yang memegangnya kecuali orang-orang yang disucikan itu para malaikat. Di Li'annaha a'la ma yakunu minal kalam karena ia adalah ya firman Allah yang sangat ya mulia sekali. Walihada qala anha oleh karena itu Allah berfirman fiha di dalamnya artinya di dalam suhuf tersebut kutubun qayyimah. Ai akhbar sadiqah artinya kabar-kabar yang benar. Wa awamir adilah tahdi ilal haq dan perintah-perintah yang adil yang ia menyeru kepada kebenaran. Wa ila siratim mustaqim dan menyeru kepada jalan yang lurus. lurus. Fa idza ja'atuhum hadhil bayyinah apabila keterangan ini telah datang kepada mereka, fahina idzin yatabayan talibul haq. Pada waktu itu menjadi jelas ya kepada pencari kebenaran. Mimman laisa lahu maqsadun fi talabi. Ya dari orang yang tidak apa nama tidak punya keinginan untuk mencari kebenaran. Artinya setelah datangnya Rasul ya dibacakan kepada mereka kitab-kitab suci dari situ menjadi jelas siapa yang betul-betul mencari kebenaran dan siapa yang memang enggan untuk mencari kebenaran. La man halaka an bayinah wa yahya man hayya an Maka ya orang yang binasa binasa di atas ya keterangan. Orang yang hidup hidup ya di atas keterangan. Ya. Sehingga pada waktu itu sudah tidak ada uzur lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وَإِذَا لَمْ يُؤْمِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ هَذَا الرَّسُولُ وَيَنْقَادُوا لَهُ Apabila orang-orang ahli kitab itu tidak beriman kepada Rasul ini dan tidak tunduk kepadanya. فَلَيْسَ bibidain min مِنْ wa وَإِنَادِهِمْ Dan itu bukanlah perkara yang baru dari kesesatan mereka ya, dan apa namanya keengganan mereka itu. tafarraqu wa تَفَرَّقُوا wa saru ahzaban Sebab tidaklah mereka berpecah belah, berselisih, yang menjadi berkelompok-kelompok illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah kecuali setelah datang kepada mereka keterangan alati tujibu li ahli al-ijtima wal ittifaq yang seharusnya keterangan itu menyebabkan mereka bersatu padu untuk mentaati Allah walakinnahum li rada'atihim wa nadalatihim lam yazidhumul huda illa dhalala akan tetapi karena keburukan mereka ternyata petunjuk tidak menambah mereka kecuali kesesatan walal basirah illa ama basirah tidak menambah kecuali kebutaan saja. Padahal kitab-kitab itu seluruhnya datang dari satu asal yaitu dari Allah Subhanahu wa taala dan agama para rasul semuanya satu.